Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di halaman 51 dan 52, di sini penulis mulai memperkenalkan i'rab, bagaimana cara mengi'rab dari contoh-contoh yang ada. Ya, di halaman 51 al-i'rabu i'rab. Qala abuhum telah berkata ayah mereka, qala ya fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya Qala telah berkata, dia telah berkata adalah fi'il madi mabni dengan tanda fathah dan tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Abuhum fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Abuhum di sana sebagai fa'il pelaku i'rabnya marfu dan tanda marfunya adalah wawu sebagai ganti tanda dhamma karena dia adalah isim isim yang lima. Wal ha'u dan huruf ha ya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dhamir yang bersambung dan dia mabni dengan tanda dhammah pada posisi majrur sebagai mudhaf ilaih. Wal mimu dan huruf mim alamatul jam'i. Ya, mim adalah tanda jama. Artinya mereka. Ya, yang kedua liyunfiq sa'atin. Ya, hendaklah pemilik ke apa namanya kemampuan itu menginfakkan harta. fiq alamu huruf lam di awal itu lamul amr itu lam yang bermakna perintah fiq fi'lun mudhari'un majzumun bil lamil amri wa alamatu wa alamati jazmihi ya as-sukunu dan tanda uh, majzumnya adalah tanda sukun zu ya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Zu adalah fa'il, i'rabnya marfu dan tanda marfunya adalah huruf wawu sebagai ganti tanda dhamma Ya, karena zu di sana termasuk isim-isim yang lima. Sa'atin mudhafun ilaih mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu fi akhirih saatin itu mudhaf ilaih i'rabnya majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya yang ketiga yang ketiga waja'u abahum dan mereka telah datang kepada bapak mereka ja'u fi'lun madin mabniun ala dhammi wa wawul jama'ati dhamirun mabniun fi mahali raf'in fa'ilun ja'u dan mereka telah datang adalah fi'il madi dia mabni atas dhammah dan wawu jamaah di sana huruf wawunya adalah dhamir yang mabni ya, dalam kedudukan marfu sebagai fa'il abahum abahum aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu min al asma'il khamsa Abahum bapak mereka, aba di sana objek dan i'rabnya mansub, tanda mansubnya adalah alif karena dia termasuk isim-isim yang lima. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal mimu lil jam'i dan huruf ha di sana itu domir yang bersambung dan dia mabni atas tanda dhammah pada posisi majrur sebagai mudhaf ilaih sedangkan huruf mim itu menunjukkan makna jamak. Yang keempat, wa nahfadzu akhana dan kami menjata, dan kami akan menjaga saudara laki-laki kami. Wa nahfadzu wal wawu huruf waw di sana harfu atfin huruf atof Nafazu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al dhammatu zahiratu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Nafazu adalah fil mudari, i'rabnya marfu dan tanda marfunya adalah dhammah yang nampak dan fa'ilnya adalah domir mustatir tersembunyi wujuban secara wajib takdiruhu dan takdirnya adalah nahnu kami akhana akhana maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarrin mudofun ilaihi Akhona dalam maf'ul bih i'rabnya mansub dan tanda mansubnya adalah alif sebagai ganti tanda fathah ya karena akhona termasuk isim-isim yang lima dan na, na di sana adalah domir yang bersambung dan dia mabni atas tanda sukun ya dalam posisi majrur sebagai mudhafun ilaih. Selanjutnya yang kelima waati dal kurba haqqahu dan berikanlah kepada kerabat haknya. waati ati al wawu wawu di sana harfu atfin. Wawu di sana adalah huruf atof. Ati adalah fi fi'lu amrin ya fi'lu amrin mabniun ala hasfi harfil illati wa huwa ya wa huwa ya'u wal kasratu dalilun 'alaiha wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta ati ada fil amr dia mabni atas tanda dihapusnya huruf illah dan huruf ilatnya adalah ya dan kasroh itu sebagai ya penunjukan atas dihapusnya ta, uh, huruf ilah tersebut. Wal fa'il dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi secara wajib takdirnya adalah anta. Za maf'ulun bihi mansubun wa matunas bihi al ya niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il sati Za di sana adalah objek, irabnya mansub dan tanda mansubnya adalah alif sebagai ganti tanda fathah karena za di sana termasuk isim-isim yang lima. Al-qurba mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu 'ala al-alif lit Al-qurba kerabat ya adalah mudhaf ilaih i'rabnya majrur tanda majrurnya adalah kasrah yang dikira-kirakan atau ditakdirkan ya alal alif ya karena ya di atas alif lit-ta'adzur jadi tanda jarnya adalah kasroh yang diada-adakan ada pada alifnya. Karena kurba itu diakhiri oleh alif. Lita'adzur, tapi itu tidak muncul, maka disebut muqaddaroh lita'adzur. Karena ada uzur, karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Haqqahu maf'ulun bihi sanin. Yang haqqahu maf'ulun bihi sanin wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi Hakohu adalah objek yang kedua. Walha'u dan huruf ha di sana adalah domir yang bersambung dan dia mabni atas tanda domah pada posisi majrur sebagai mudhafun ilaih. Yang keenam, roja'u ila abihim dan mereka kembali kepada bapak mereka. Roja'u fi'lun madin mabniun 'ala dhammi wa wawul jama'ati domirun mabniun fi mahali raf'in fa'ilun. Roja'u mereka mereka telah kembali adalah fi'il madi dan dia mabni dengan tanda domah dan wawu jamaah, wawu yang di akhir itu roja'u itu ada wawu. Itu namanya wawu jamaah. Itu adalah domir kata ganti yang mabni, i'rabnya mabni pada posisi marfu sebagai fa'il. Ila abihim ya kepada bapak mereka ila itu harfu jarin huruf jer abihim ismun majrurun bi ila wa alamat e, wa alamati jarrihi al ya'u li'annahu al asma'il khamsatu wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasrat al alal kasri fi mahali jarrin mudhafun ilaihi ya abihim adalah isim majrur karena ila huruf jarnya dan tanda majrurnya adalah huruf ya karena abihim karena abihim itu adalah isim yang lima dan huruf ha pada hum itu domir yang bersambung dan dia mabni dengan tanda kasroh pada posisi majrur sebagai mudhofun ilaih dan mim itu ya tanda jamak yang ketujuh, sanashuddu dakabi akhika Sanashuddu ya kami akan membantu kamu dengan saudara laki-laki kamu. Sana syuddu asinu huruf sin di sana adalah harfu istiqbalin, huruf istiqbal, huruf yang akan datang, maksudnya akan. Wa nashud, nashuddu dan nasyuddu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Nasyuddu adalah fi'il mudhari, i'rabnya marfu dan tanda marfunya adalah dhammah dan fa'ilnya dari fi'il tersebut adalah domir, kata ganti mustatir, tersembunyi yang wajib secara wajib. Takdiruhu nahnu dan takdirnya adalah nahnu, kami. Adudaka aduda yaitu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi Al-fathatu wal kafu dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Aduda adalah maf'ul bih objek dan irobnya mansub dan tanda mansubnya adalah fathah. Sedangkan huruf kaf itu domir kata ganti mutasil bersambung dan dia mabni dengan tanda fathah dalam posisi majrur sebagai mudhafun ilaih. Bi akhika Al-ba'u harfu jarrin wa akhika ismun majrurun bil ba'i wa alamati jarrihi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsati ya minal asma'il khamsati wal kafu damirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahali jarrin ilaih Ya akhika adalah ismul isim majrur dengan ba wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah ya. Li'annahu minal asma'il khamsati. Ya karena dia adalah isim yang lima dan huruf kaf adalah domir yang bersambung dan dia mabni dengan tanda fathah dalam posisi majrur sebagai mudhafun ilaih. Selanjutnya yang terakhir walidil kurba lidhi lam alam harfu jarrin wa zi ismun majrurun bil lami wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu minal asma'il khamsati huruf lam adalah huruf jar wa zi dan zi itu ada ismi majrur dengan uh, huruf jar lam dan tanda majrurnya adalah ya karena dia karena zi itu adalah isim-isim yang lima Al-qurba mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu ala akhirih lit-ta'adzuri. Al-qurba adalah al-mudhafun ilaih dan i'rabnya majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya lit-ta'adzur karena ada udzur. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Demikian i'rab pada halaman 51 sampai 52 Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.